seni mencari pahala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak Ibu rahmatullah Hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Muzammil eh, Kita sudah menyelesaikan sampai ayat 10 Dan insya Allah kita akan bahas hari ini ayat 11 sampai 18 Mari kita baca bersama-sama dengan khusyuk dan tenang <clears throat> beberapa ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah, minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina amkan. كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء Wazarni wal mukadzibin Wazarni dan biarkan aku Wal dan para pendusta itu Orang-orang yang mendustakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Allah <clears throat> murka kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, biarkan aku yang akan berhadapan langsung dengan mereka. Berdasarkan ini nampak bahwa orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersungguh-sungguh mentaati Allah maka Allah akan membela mereka dan Allah akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mendustakan. Ini jaminan dari Allah kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Kalau mereka jujur beriman kepada Allah, mereka jujur patuh kepada Allah, maka Allah akan menjamin pembelaannya Wadarni wal mukadzibin. Biarkan aku yang akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mendustakan ajaranku itu. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW agar bersabar karena Rasulullah SAW diejek ketika menyampaikan dakwah pertama-tama oleh orang-orang kafir Mekah dengan segala macam ejekan. Dianggap Rasulullah sebagai orang gila karena Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid, sementara mereka menyembah ratusan patung yang mereka tancapkan di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW mengajak beriman kepada hari kiamat bahwa nanti akan dibangkitkan lagi manusia setelah mati, sementara mereka tidak beriman mereka yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah akhir segala-galanya dan setelah mati tidak akan ada hidup lagi. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalian akan hidup lagi setelah mati. Mereka mengijak, lalu mereka mengambil tulang berulang yang sudah hancur dan rapuh dari mayat yang sudah ratusan tahun yang silam dan di depan Rasulullah SAW mereka meremas-remas tulang itu sampai hancur dan lalu mereka meniupkan di depan Rasulullah SAW dan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin aida kunna idhaman setelah kami sudah hancur tulang-tulang kami masa kami hidup lagi dari mana kamu mengatakan ini mereka mengatakan Muhammad gila Muhammad sudah mulai eh, tidak seperti orang-orang yang sehat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar bersabar wasbir alama yaqulu di sini Allah perintahkan agar mengambil jarak dari mereka wahjurhum hajaron di sini Bapak Ibu kita belajar bahwa tugas kita sebetulnya setelah Rasulullah SAW wafat. Kita hendaklah bersungguh-sungguh mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Karena setiap hari, setiap saat, setan dan kawan-kawannya mengajak untuk masuk neraka. Dan setiap hari semakin bertambah orang suka berbuat dosa. Setiap hari semakin bertambah orang-orang membuka aurat, bergaul bebas, berzina, makan harta haram. Karena setan semakin berhasil mengajak mereka, mengajak orang-orang yang tadinya baik menjadi rusak. Maka kita yang baik-baik ini, kalau tinggal diam, tidak aktif, maka lama kelamaan akan kehilangan sejumlah besar di sekitar kita orang-orang yang tadinya patuh kepada Allah mereka menjadi rusak baru kita akan merasa betapa iman ini butuh perjuangan ketika kita terjun ke medan dakwah seperti ini inilah nasihat yang akan kita baca sekarang ini ini akan terasa nikmatnya ketika yang membaca ini adalah orang-orang yang memang merasakan langsung bahwa dia diejek karena mengajak kepada kebaikan. Dia diejek karena dia uh, mengajak sholat di saat-saat rapat. Sholat sudah tiba, dia mengajak. Diejek, dikucilkan. Akan terasa, wasbir ala mayakulu. wahjurum hajrun jemila. Tapi kalau pasif, diam, hanya soleh sendirian, maka tidak terasa sama sekali nasihat ini. Jadi tantangan akan datang ketika seseorang mulai masuk ke wilayah mengajak orang lain. Seorang atasan mengajak stafnya, ayo kita sholat dulu. Dan seterusnya. Nah inilah namanya ujian dakwah. Dan inilah makna kemuliaan orang-orang yang aktif. Allah menyebutkan bahwa tidak sama orang yang pasif, yang hanya soleh sendirian, ya, sementara tidak punya alasan, dengan orang-orang yang berjuang dengan Allah. Tidak akan sama. Kata Allah, La istawil qaidun minal mu'minin wa yulul wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim tidak akan sama orang yang pasif. Padahal dia nggak punya alasan. Kalau pasif karena buta, pasif karena tidak punya kaki, memang dia mau tidak punya apa-apa. Tapi dia pasif. Dia punya mata, dia punya kaki. Pasif. Kata Allah tidak sama dengan orang yang berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya, dengan jiwanya, bergerak, mengajak mengajar. allah al-mujahidin bi'amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Jauh lebih tinggi orang yang aktif daripada orang yang pasif. Wa kullan wa'adallahu husna. Benar. Satu saat mungkin bisa masuk surga sama-sama tapi berbeda surganya. Wa faddalallahu al-mujahidin al-qaidin ajun azimah Surga orang yang berjuang menyembah Allah jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang pasif. Nah, ini gambaran bahwa setelah kita beriman, kita diajarkan untuk merasakan betapa ujian itu akan tiba setelah seseorang bersungguh-sungguh mengajak kawannya. Jadi berdakwah itu tidak harus ceramah ceramah ini hanya babnya bukan bab dakwah, bab taklim ini ceramah. Nah, tetapi kalau berdakwah itu mengajak dan itu setiap orang Islam punya kemampuan untuk itu. Dia mengajak kawannya sekantor, satu ruangan, ayo kita sholat dulu yuk. Itu sudah berdakwah. Itu sudah berdakwah. Nah ini yang kalau kita kerjakan, sejumlah yang kita ajak, sejumlah itu pula dia akan dapat pahala. Kalau dia mengajak 10 orang dapat 10 pahala. Kalau ternyata orang yang sepuluh tadi itu mengajak kawan-kawannya karena kita mempengaruhi, maka dia dapat pahala yang mengajak tadi itu dapat pahala sejumlah orang yang diajak dan seterusnya. Kalau mereka mengajarkan mengajarkan sejumlah eh, mengamalkan setiap hari apa yang kita beritahukan, maka setiap hari kita dapat pahalanya. Nah, ini sebetulnya namanya seni mencari pahala. Jadi seni mencari pahala itu Oh, kalau seseorang hanya pasif, dia hanya dapat pahala apa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia mengajak orang lain, maka dia akan dapat pahala sejumlah orang yang dia ajak. Dan terus down lain ke bawah, semakin banyak yang dia ajak maka semakin besar pahalanya. Nah ini namanya MLP, multi level pahala. Nah ini, ini yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi jangan kemudian malam ini kita SMS, yuk kita tahajud, terus tempat 100 orang tahajud itu sudah tidur sendiri. <laughs> Kaburamahtan. Itu namanya kaburam kaburamahtan. Jadi jangan menjadi calo. Kalau calo kan calo Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Bapak ikut? Enggak. Nah. Masa surga, surga, surga. Orang masuk surga. Bapak kemana? Nah. Saya nggak ke surga. Wajah repot tuh sudah begitu. Nah, jadi harus sama-sama aktif. Jadi kita mengajak juga di saat yang sama uh, kita menjaga diri kita. Makanya para ulama mengatakan dalam masalah iman jangan menjadi seperti lilin. Lilin membakar dirinya demi pencahayaan. Nah, tidak. Jangan rela masuk neraka demi orang masuk surga, bukan begitu. Tetapi jadilah seperti matahari. Mencahayai dirinya juga mencahayai alam semesta. Nah, baru akan terasa ini setelah seseorang aktif mulai mengajak orang lain. Nah, ketika ternyata terancam, dihina, direndahkan, di sini Allah turun tangan langsung wazarni dan mukadzibin. Biarkan Muhammad, kamu jangan merasa minder, kamu jangan merasa takut, biarkan aku langsung yang akan menghadapi mereka yang mendustakan ajaranmu itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab pokok mengapa mereka tidak mau beriman. Sebabnya adalah karena mereka sudah merasa cukup. Mereka punya segala-galanya. Mereka merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya nikmat yang banyak. Allah sebutkan ulin na'ma. Ini dia. Penyebabnya mereka sombong karena mereka merasa punya segala-galanya, maka mereka merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ulin na'mati. Dan ternyata orang-orang seperti itu, orang-orang yang kaya, yang cukup, yang punya segalanya, oleh Allah ternyata semakin dimudahkan urusan hidupnya. Allah beri limpahan harta yang banyak, Allah kasih anak yang banyak, Gak ada ujian seakan-akan bagi mereka. Semakin Allah mudahkan, semakin mereka sibuk dengan dosa, semakin Allah mudahkan. Ternyata ini bagian dari istidraj. Kata Allah, wa mahilhum qalila. Biarkan. Biarkan mereka bersenang-senang. Aku tunggu kata Allah sampai lengkap dosanya. Wa mahilhum imhal artinya ditunda oleh Allah supaya lengkap dosanya karena Allah punya target untuk menyiksa mereka dengan seperti pedihnya Dan siksaan itu akan menimpa mereka setelah lengkap dosanya. Inilah rahasia imhal, disebut istidraj. Wa mahilhum qalila. Lalu Allah mengatakan kolil. Sebentar. Kenapa? Karena tabiat hidup di dunia hanya sebentar. Tidak lama. Dunia ini berapa lama sih? Coba. Sehari di alam akhirat sama dengan seribu tahun di dunia di dunia rata-rata manusia terpanjang hanya 70 sampai 80 tahun. Sebentar. Makanya tabiat dunia ini hanya qalila wa khalil Dan di sini kita terjawab pertanyaan yang seperti banyak orang-orang tanyakan, Pak Ustadz, kenapa ya aku sudah rajin sholat duha, aku rajin berdoa, aku rajin sholat tahajud, kok hidupku semakin sengsara Pak Ustadz? saya punya kawan nggak pernah sholat duha, nggak pernah bahkan sholat fardunya pun juga jarang-jarang sudah oh, kok, kok semakin mudah hidupnya. Nah di sini jawabannya, kalau ada orang semakin dimudahkan hidupnya, tetapi dia semakin jauh dari Allah, itu tanda-tanda istidraj, tanda-tanda imhal. Allah menunda sampai tiba saatnya akan diadab oleh Allah subhanahu Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang Allah siapkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan macam-macam azab. Dan yang Allah sebutkan bukan semuanya, sebagian. Sebagian sebagai sampel. Yang pertama, kata Allah, di antara bentuk azab yang akan diberikan kepada mereka mereka akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Belenggu yang besar. Kalau dalam Al-Qur'an dari saking besarnya belenggu ini sampai-sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebesar 70 hasta. Summa fi silsilatin Zar'uha sab'una dhira'an. 70 hasta. Fasluku diseret. Ini besarnya belenggu itu. Nah, dalam surah Al-Muzammil Allah firman, "Inna ladana angkala." Jadi angkal ini adalah belenggu-belenggu. Jadi mereka langsung diikat. Bayangkan kalau ada orang diikat masukin karung dicebur dalam air laut kira-kira gimana itu tersiksa habis-habisan perhatikan ini baru ke air bagaimana kalau dicebur dalam neraka dalam keadaan terbelenggu dan hidup tidak mati tersiksa ingin melepaskan harapan tidak ada panas iya mati tidak karena di neraka sudah hidup selamanya. Ini kemudian sampel pertama Angka. Yang kedua api yang sangat panas. Jadi kalau kita bicara tentang panas, level panas, panas, lebih panas, lebih lebih panas, sangat sangat panas, puncak panas, puncak, puncak, puncak panas. Tidak ada yang lebih panas lagi setelah itu. Itu disebut dengan jahim. Jadi jahim adalah puncaknya panas. Tidak ada lagi yang lebih panas daripada itu. Maka seluruh bentuk adab di neraka panas, tidak ada dingin. Makanya dalam surat an nabat Allah berfirman, "La يذوقون fiha berdau wala syaraba. Mereka tidak akan pernah di neraka ada minuman dingin. Dan bahkan tidak ada minuman apa-apa kecuali illa hamimau wa Kecuali air yang minuman yang sangat panas dan bahkan nanah yang mengalir dari luka-luka penghuni neraka. Kulit yang lepuh dan busuk mengeluarkan nanah dan tumpah di neraka lalu kemudian itu diciduk dan diminumkan kepada para penghuni neraka. Nah, ini salah satu sampel mengenai adab neraka. Ini inna ladaina angkala. Di sini Allah menggunakan kata inna. Sesungguhnya ini pasti. Dan ini yang kami sediakan bagi penghuni neraka. Inna ladaina angkala wajah. Kemudian di antara bentuk makanan juga ada makanan yang kalau mereka makan dia tidak mau masuk ke dalam perutnya dan tidak mau keluar dia melekat di kerongkongannya <clears throat> coba bayangkan ketika kita keselak keselak nasi saja kita sudah kebingungan sakitnya setengah mati keselak ini makanan khusus ketika dimakan dia melekat di sini dan tidak mau keluar, tidak mau masuk. Allah menggambarkan wa tu'aman dha ghussah. Dha ghussah. Dha ghussatin. Dia menyumbat di kerongkongan, melekat di sini. Tersiksa, pontang-panting, dibentur-benturkan, tidak tahu kepada bagaimana cara mengeluarkan itu. Dan semakin tersiksa menderita Kata Allah, ini baru sampel. Dan jauh lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi daripada itu. Dan itu jumlahnya tak terhingga kata Allah. Wa azaban alima. Di sini pakai nakiro. Di sini wa azaban alima dan masih banyak lagi bentuk-bentuk azab yang tak terhingga yang itu akan diberikan kepada neraka dan semuanya alim. Kalau dalam bahasa Arab kata alam, ya, kata alam itu sakit. Makanya orang Arab mengatakan indi alamun fil batun. Aku punya nyeri di perut indi alam firas nyeri di kepala sakit kepala itu indi alam firas indi alam fisodr artinya fisodr aku punya sakit di dada fizohar di punggung begitu alam firijr sakit di kaki nah, ini kalau biasa tapi kalau sudah terlalu parah nyerinya disebut dengan alim artinya nyerinya nggak habis-habis nggak ada ujungnya dan semakin lama semakin parah itu disebut dengan alim kebalikannya kalau kesenangan disebut dengan nikmah tapi kalau nikmatnya tak terhingga luar biasa disebut naim makanya surga disebut jannatun naim, naim. kalau neraka disebut azabun alim kenapa hari neraka tidak istirahat. Tidak ada orang istirahat. Cuti. Cuti azab, nggak ada cuti azab. Semua azab. Setiap saat. Mereka tidak punya tempat berlindung. Nah, inilah yang kata Allah. Wa azaban aliba. Kemudian terjadi pertanyaan. Kapan ini terjadi? Ini tidak mungkin terjadi tanpa didahului dengan tanda-tanda. Tanda pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melakukan goncangan di bumi dengan segoncang-goncangnya. Bumi akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tingkat tidak ada manusia yang merasa aman ini goncangan belum pernah terjadi sebelumnya. Karena semua belahan bumi dalam goncangan yang dahsyat. Dan tidak ada satupun tempat tinggal yang tersisa di muka bumi. Allah berfirman, Yauma tarjuful arz. Al-ardu artinya bumi. Ar-rajfa yarjufu artinya menggoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Namun karena bumi ini tidak bisa goncang tanpa dicabut gunungnya. Karena gunung ini sebagai pasak seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Naba, ya. Wal jibala autada. Nah, ya. Jadi autada dan gunung sebagai pasak. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hancurnya bumi, pasti Allah selalu menyebut tentang hancurnya gunung-gunung. Makanya di sini Allah sebutkan wal jibal. Al jibal jamak daripada al jabal. Dan ketika itu kata Allah, gunung menjadi hancur dan akar-akar gunung semua dicabut oleh Allah SWT. Dan kalau kita perhatikan lagi pergunungan, semakin tinggi sebuah gunung, semakin menancap ke bawah dan akarnya semakin menghujam. Makanya kalau gunung digoncang, maka bumi ikut gempa. Maka kalau gunung dicabut, bumi hancur. Maka di sini kata Allah wa kanatil jibal dan gunung-gunung menjadi tumpukan pasir yang berterbangan kasiban mahila artinya menjadi hancur sehancur-hancurnya dan dia menjadi sirna saking halusnya dari hancurnya gunung ini dia bukan seperti pasir saja kata Allah bahkan sampai-sampai dia nampak seperti fata murgana wa suyiratil jibal fakanat saraba dan gunung dicabut oleh Allah SWT dari tempatnya dan kemudian dihancurkan oleh Allah SWT saking halusnya maka nampak seperti fata murgana inilah gambaran bahwa bumi yang ditempati manusia akan berakhir. Bahwa manusia tidak selamanya di muka bumi dan dunia ini hanya sementara, maka sungguh celaka manusia yang menghabis-habiskan waktu hanya ngurus dunia saja. Dunia saja, ya Allah. 24 jam dari 8 jam 5 kemudian setelah itu oh sampai nggak sempat baca Quran, nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat, nggak sempat ibadah, sibuk ke dunia. Setelah itu hiburan kehiburan sampai tengah malam, kemudian tidur, bangun, begitu seterusnya. Tidak ada ibadah yang yang namanya bekal akhirat tidak ada sama sekali. Maka ini rugi. Ini mesti rugi. Dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah ingatkan bahwa ingat Aku telah mengutus seorang rasul kata Allah. Dan semua risalah yang telah aku ajarkan telah disampaikan rasul-rasul itu. Dan nanti di hari kiamat jangan beralasan mengatakan bahwa aku tidak tahu ya Allah mana yang halal mana yang haram. Beralasan bahwa aku belum tahu Islam apa itu tidak ada. Kata Allah, "Inna arsalna ilaikum rasul." Sudah. Sudah aku utus rasul dan sudah diajarkan dan sudah disampaikan semua itu. Kalau masih mencari alasan tidak tahu, itu salahnya sendiri. Apalagi sekarang sudah ada HP, ada iPad, masya Allah sudah buka internet, laptop, ada televisi, masya Allah luar biasa. Sudah tidak ada alasan lagi mengatakan tidak kenal Islam, tidak tahu apa itu Islam, sudah. Maka ini semakin tidak ada alasan. Dulu mungkin, dulu masih ada kaum yang mungkin karena jauhnya di pedalaman dan tidak kenal ada bahasa, ada nabi datang ke mereka. Mungkin. Makanya oleh Allah sudah dikasih. Dikasih tanda-tanda bahwa eh, apa jadi solusi. Jika ada mereka seperti itu, mereka tidak tahu, tidak pernah mendengar ada risalah, ya. Maka kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai datang rasul kepada mereka. Artinya bahwa tidak ada sama sekali informasi tentang Islam dan sebagainya. Tidak ada nabi datang ke sana. Sekarang sudah teknologi sudah nyampe ke mana mana Sampai pedalaman Papua sudah ada televisi, ada ceramah, ada cerita tentang Islam dan internet sudah kemana-mana. Maka ini akhir zaman di mana Allah swt sudah menutup pintu alasan untuk mengatakan aku tidak dengan Islam sudah tidak ada. Kata Allah sudah aku utus rasul-rasul dan mereka akan menjadi saksi. Mereka menjadi saksi. Syahidan alaikum. Mereka menjadi saksi atas kalian. Dan Rasul ini bukan hanya kepada orang-orang biasa, kata Allah. Aku utus mereka juga kepada para raja, para pemimpin yang mereka tidak memberi iman. Bahkan termasuk kepada Fir'aun yang mereka mengaku Tuhan. Aku utus juga, kata Allah. Sehingga Fir'aun tidak berkata di hari kiamat, Aku tidak tahu ya Allah, ada Eh, wahyu yang kau turunkan. Kama arsalna ila fir'auna rasul. Sini Allah mengasih sampel bahwa risalah itu harus sampai juga kepada para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah? Ternyata tidak semua orang menerima risalah. Tidak semua orang mau ikut Allah. Yang heran apa? Allah yang sudah jelas maha baik Allah yang bikin langit, Allah yang bikin bumi. Hmm? Allah ceritakan dalam Al-Quran, aku yang bikin langit, aku yang bikin bumi. Allah yang bikin manusia, Allah yang bikin tumbuh-tumbuhan, Allah yang memberikan buah-buahan, Allah yang memancarkan air, sungai. Allah menurunkan hujan. Setiap saat ngurus, Allah yang mengurus jantung manusia, membuat mata manusia. Ternyata, kok banyak orang semakin tidak berminat ikut Allah. Kok semakin banyak orang buta terhadap kebaikan Allah. Sementara iblis, setan yang tidak pernah baik, tidak pernah ada setan baik. Belum pernah ada setan yang baik. Eh, semakin banyak orang ikut setan. semakin banyak orang berbuat maksiat. Padahal seandainya coba saya ingin tanya, kalau sekarang ini katakanlah ya, ada iblis menampakkan dirinya kira-kira wajahnya seperti apa? Wajahnya paling menakutkan, paling menakutkan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa nanti makanan penghuni neraka itu dari saking buruknya, ya, dia bentuknya seperti kepala setan. Tolongha ka'annahu ru'usus syayati. Jadi bentuknya, bentuk makanan pokok neraka seperti kepala setan. Artinya apa? Seandainya setan menampakkan diri, bentuknya paling menjijikkan, paling buruk wajahnya. Herannya kok semakin banyak orang yang suka ikut setan. Hanya dibisikin ikut, dibisikin, disuruh. Coba perhatikan pak, kasihan kan orang ikut setan disuruh cepat potong pakaiannya dipotong kurang tinggi potong lagi jingkrak jingkrak jingkrak jingkrak potong panting di panggung pulang balik dua putar putar ya Allah ini manusia manusia yang paling Allah muliakan sampai Allah perintahkan malaikat bersujud masa tugasnya suruh jingkrak jingkrak motor motor seperti itu ngebor di panggung begitu manusia punya akal dipermainkan oleh setan. Seperti anak kecil menendang-endang bola, tendang sana, tendang sini, dipermainkan. Begitulah orang yang ketika tidak punya iman, mereka tidak punya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, dipermainkan oleh setan. Nah, inilah dia Allah bahwa ternyata Fir'aun begitu datang dari Musa AS langsung dia menolak fa'asu Fir'aun rasul Fir'aun menolak maka langsung karena Allah sudah murka kepada Fir'aun. Dan Fir'aun sudah menjadi puncak pengkhianatan kepada Allah. Dia mengaku Tuhan. Maka langsung Allah mengadab Fir'aun dengan adab yang pedih. Fa'akhudnahu akhdaw wabila. Wabila artinya berat. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan Allah berjanji akan mengabadikan jasad Fir'aun Begitu tenggelam, Allah selamatkan fisiknya setelah mati. Dan sampai sekarang tubuh Fir'aun masih ada. Fir'aun bukan nama orang. Fir'aun gelar raja. Jadi gelar raja-raja itu seperti kalau di Indonesia disebut sultan. Kalau di atau di Melayu lah, di Melayu, di Brunei, di Indonesia disebut sultan. Kalau di Yaman disebut tuban. Kalau di Abyssinia disebut Najasyi. Kalau di Romawi disebut kaisar. Kalau di Pers, eh, Persia disebut Kisra. Kalau di Mesir disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan bukan nama orang, tapi dia gelar aja. Maka Allah menyebutkan fa'asu Fir'aun rasulah fa'akhudnahu akhdaw wabila. Maka Allah cabut dia. Allah adab dengan adab yang pedih. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sekerumit dahsyatnya ketika bumi dan langit hancur. Kata Allah, "Fakaifa tattaqun?" Bagaimana engkau bisa menjaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala? In kafartum, kalau kalian ternyata ingkar, yauman akan satu hari yang dahsyat. Saking dahsyatnya seandainya ada anak bayi baru lahir langsung seketika kaget Saking kagetnya sampai uban seketika dia. Yaumai yaj'alul wildana shiba. Pada hari itu anak yang baru lahir langsung beruban saking dahsyatnya peristiwa ketika itu. Kenapa? Karena tiba-tiba langit runtuh. As-sama'u munfatirumbi. Dan ingat, ini pasti terjadi. Karena waktu maf'uluna janji Allah pasti terjadi. Tidak mungkin bisa ditunda dan tidak mungkin bisa dihalang-halangi. Inilah mungkin Allah eh, penjelasan singkat mengenai kandungan eh, surah Al-Muzammil dari ayat 11 sampai ayat 13. Semoga Allah memberkati kita semua dan kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah mengenai tentang peringatan Al-Qur'an dan juga